سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. فالعاصفات عصفا Demi malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. والناشرات نشرا Demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Demi malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab bagi orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu, apakah hari keputusan itu? celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Kemudian kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam min Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina. Kemudian kami letakkan dia dalam rahim tempat yang kokoh. Sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami telah menjadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Akan dikatakan kepada mereka, Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. فإن كان لكم كيد فكيدون Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. إن المتقين في ظلال وعيون Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat, sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum Katakanlah kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia barang sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang yang durhaka. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. وإذا dan apabila dikatakan kepada mereka, Rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?